masih sekitar an-nawasikh yaitu af'alul muqarabah faslun wa amma af'alul muqarabati fahiya thalathatu aqsamin fasal tentang af'alul muqarabah fiil-fiil yang menunjukkan makna dekat ya wa amma af'alul muqarabati fahiya thalathatu aqsamin adapun af'alul muqarabah maka dia ada tiga macam. Yang pertama, mawudi'a alidhalalati ala qurbil khabar. Apa yang diletakkan untuk menunjukkan dekatnya terjadinya khabar. Mawudi'a alidhalalati ala qurbil khabar. Apa yang dia diletakkan untuk menunjukkan dekatnya terjadi khabar. Yaitu kada. Kemudian kariba kadang kariba kadang karoba dengan fathah kadang dengan kasrah kemudian jika disebutkan di fathah ra wa kasriha wal fathu afsah dan fathah ra karoba itu lebih fasih kemudian aw syaka wa aw syaka kada zaidun yaqum apa artinya hampir-hampir atau sebentar lagi Zaid apa? Berdiri. I'rabnya bagaimana? Kada fi'lun madin min af'ali al-muqarabah. Ta'malu amala kana. Tarfa'u al-isma wa tansibul khabar Zaidun. Ismuha marfu' wa alamatu rafihi الضمة yeah. الظاهر على آخره يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من nasib wal jazim alamat rafi ad-dhamma zahirah ala akhirih wa jumlah al-fi'l wal خبر ya, ya seperti itu cara mi'rabnya kemudian ya sama juga temannya yang lainnya karoba ataupun kariba juga au syaka cara mi'rabnya seperti kada juga maknanya sama kemudian wa mawudhi'a lidalalati ala raj'il khabar di antara af'alul muqarrabah ada yang dia diletakkan untuk menunjukkan harapan terjadinya khabar harapan terjadinya khabar fil filnya adalah asa haro ikhlaulaqa sering diterjemahkan dengan apa? Semoga ya. ya. Sering diterjemahkan dengan semoga asallahu. Coba asa rabbukum ayyarhamakum. Ya, asallahu asa rabbukum ayyarhamakum. Ya Rabbnya bagaimana asa? Fi'lun madin min afali al-muqarrabah ta'malu amala kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar rabbukum ismu asa marfu alamatu rafihi Mamma zahirah ala akhirih an harfu masdarin wa nasbin ayyarhamakum an harfu masdarin wa nasbin kemudian yarhama asa rabbukum ayyarhamakum yarhama fi'il mudhari' ya mansubi an Eh, wa alamatu nasbil fathah dhahira ala akhir wa fa'iluhu wa nun sadir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya. kemudian wal masdar al muawwal atau al munsabik min an wa ma ba'daha fi mahalli nasbin khabar khabar asa Arabnya ya, seperti itu ya. kemudian yang berikutnya wa mawdi'a lidalalati 'ala syuru'i wa huwa katsir nahu tafiqa wa 'aliqa wa ansha'a wa akhadha wa ja'ala di antara af'alul muqarabah ada yang dia diletakkan untuk menunjukkan asyuru' permulaan wa huwa katsir dan itu banyak fiilnya di sini disebutkan beberapa saja tafiqa kemudian juga 'aliqa ansha'a akhadha dan ja'ala coba di Arab tafiqa dalam Al-Qur'an disebutkan fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah tafiqa coba tafiqa tafiqa fi'lun madin min afalil muqaraba ta'malu amal kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar al alif tafiqa kembalinya kepada Adam dan Hawa alif apa is damir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin ismu tafiqa yakhsifani yakhsifani fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasib wal jazim alamatu raf'ihi thubutun thubutu thubutun thubutun nun ya yakhsifani li'annahu minal amtilatil khamsal alif dhamir muttasil mabni ala سكن في محل رفع فاعل جملة فعلية من يخصفان جملة الفعل والفاعل في محل نصب خبر طفق خبر طفق وهذه الأفعال تعمل عمل كان فترفع المبتدا وتنسب الخبر fiil fiil ini seluruhnya beramal sebagaimana amalannya kana merafakan mubtada wa tansibul khabar dan menasabkan khabar illa anna khabaraha yajibu an yakuna fi'lan mudhari'an hanya saja bedanya dengan kana adalah bahwasanya khabarnya fi'il-fi'il ini af'alul muqarrabah harus berupa fi'il mudhari' yang diakhirkan darinya dari fi'il-fi'il tersebut ya. syaratnya perhatikan yang ini membedakan dengan kana yaitu agar khobarnya fi'il fi'il ini al qulub berupa fi'il mudhara yang diakhirkan darinya rafi'an li dhamir ismi rafi'an li dhamir ismiha ghaliban yang biasanya merafa'kan dhamir isimnya seperti tadi kada zaidun an yaqum kada zaidun an yaqum mana khabarnya kada yaqum kada zaidun yaqumu misalkan kada zaidun yaqumu yaqumu adalah khabarnya kada dan dia berupa fi'il mudhari yang diakhirkan ya dari fiilnya kemudian dia merofakkan domir kan domir mustatir yang kembali kepada isimnya yakum mana yang dirofakan oleh yakum domir mustatir fihi jawazan takdiru huwa kembali ke zaid ya, itu maksudnya ya jadi af'alul muqarabah khabarnya wajib berupa fiil mudhari diakhirkan darinya dan fiil tersebut yaitu fil mudhari tersebut merafakkan dhamir isimnya itu pada umumnya ya ya itu umumnya terkadang yang dirafakkan isim zahir jadi itu ghalib saja karena boleh khabarnya asa secara khusus ya boleh khabarnya asa secara khusus untuk dia khabarnya asa secara khusus merafakkan isim zahir yang isim bohir ini dibafahkan kepada bomir yang kembali kepada isimnya. Ya, seperti ucapannya Farazdak ketika lari dari Al-Hajjaj. Wa madza al-Hajjaj yablu juhdu. Jika nahnu jawazna khafir ziyadi Ya di sini asa al ya yabluhu juhduh. Di sini ya yabluhu adalah khabarnya asa fil mudhari. Dia merupakan apa di sini? Isim go zahir juhduh. Ini khusus pada asa enggak mesti yang dirafakan oleh khabarnya itu dhamir, tapi bisa juga isim zahir seperti wa madza asal ya yabluhu juhduh. Silakan baca buka lagi di kawakib itu ada ya. Wa ma ba'asal hajjaju yablughu juhduh. Wa yajibu iqtiranuhu bi an in kana al-fi'lu hara wa khlawlaqa nahu hara zaidun an yaquma wa khlawlaqatis sama'u an tumtira. Wajib iqtiranuhu yani iqtiranu apa di sini? Iqtiranul khabar. Ya. Wajib agar khabarnya bergandengan dengan an in kana al-fi'lu hara wa khlaulaqa seandainya fi'il af, seandainya af'alul qulub yang digunakan itu hara ataupun ikhlaulaqa jadi kalau af'alul qulub yang kita gunakan adalah hara dan ikhlaulaqa yang maknanya apa hara ikhlaulaqa roja rojaul khabar harapan terjadinya khabar apabila dua fi'il ini yang digunakan makna maka wajib khabarnya yang berupa fi'il mudhari itu bergandengan dengan an Contohnya harus Zaidun an yaquma. Ikhlau laqatis sama'u an tumtira. Coba ni Arab hara Zaidun an yaquma. Hara fi'lun madin min akhwati ya. Min akhwati kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar Zaidun ismu hara marfu alamat rafihi ad-dhamma الضمة ala على An harfu nasbin wa masdarin. Yaquma fi'il mudhari' ya mansub bi an wa alamatu nasbi al dhahir al akhiri ya al masdar al muawwal atau al munsabik min an wa ma ba'daha fi mahalli nasbin khabar hara sama juga yang setelahnya Arabnya ya hanya saja ditambahkan di sini tau taknis karena isimnya muannas as-sama. Iya, hara Zaidun an yakum. Semoga Zaid sebentar lagi berdiri. Semoga langit sebentar lagi menurunkan hujan. Iya. Kemudian keadaan yang berikutnya ya yajibu tajarruduhu min an ba'da fa'li syuru' nahu wa tafiqa yakhsifani alaihima wajib untuk khobarnya kosong dari an yaitu apabila yang digunakan adalah af'al syuru' fil fiil yang menunjukkan permulaan apa saja fil fiilnya Hah? tafiqa aliqo, ansha'a akhadha dan ja'ala ini wajib membuang an dari khobarnya wajib dikosongkan khobarnya dari an contohnya wa yahsifani alaihima min waraqil jannah ya. demikian ya kemudian ya kalau dia ada anshaa bukan bermakna syuru' tapi bermakna khalaqa ya dia fi'il yang tam sempurna ya ansha'a yunshi'u apa dalam Al-Qur'an contohnya wa huwa alladhi ansha'a Ayatnya apa? Thumma ansha'na ayatnya ada yang hafal? <laughs> Jadi kalau bukan dia bermain hafal syuruk maka dia seperti biasa. Ya, hanya butuh kepada fil yang tam sempurna butuh kepada yang maf'ul. Pemansya'nakum. Ya. Apa itu dalam surat apa? Al-Mu'minun ada yang hafal? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Ini juga ja'ala di sini. Tapi bukan afal afal syur bukan di sini. Afal syur ya. ya. Setelah itu apa? Ayat setelahnya. Hafal? Ya dibuka. Ya. Dilihat di situ maknanya afal syur atau bukan. Kemudian wajibu Oh iya. Wal akthar fi khabari asa wal akthar fi khabari asa wa ausyaka al-iqtiranu bi an. Kebanyakan pada khabarnya asa dan ausyaka adalah bergandengan dengan an. Ya. Terkadang tidak bergandengan dengan an, tapi kebanyakannya bergandengan dengan an. Contohnya asallahu ayyatiya bil fathi. Asallahu asallahu ayyatiya bil fathi. Ya, wa qawlihi ta'ala wa qawlihi alaihi salatu wassalam yushiku an yaqa'a Nah itu kebanyakannya khabarnya asa dan ausyaka bergandengan dengan an dan terkadang tidak bergandengan ya dengan an. Ya. Ya. Tsumma ansha'nakum khalqan akhar. Afalu bukan situ? Sama ya? Ada dua maf'ulnya. Di situ tidak menunjukkan asyuruk ya. Apa artinya? Ansya kami ciptakan kami ciptakannya. Famansya'nakum khalqan akhar. Kemudian kami jadikan kalian menjadi makhluk yang lain. Tidak menunjukkan asyuruk ya. Asa juga demikian. Kadang dia menjadi fiil yang tam, hanya butuh kepada fa'ilnya. Ya. seperti asa an syai'an fa Kalau tidak ada di situ yang marfu'nya maka dia tam seperti asa rabbukum eh, asa antakrahu syai'an. Di situ antakrahu itu masar muawal fi mahalli rafin fa'ilnya dia. Fa'ilnya. Dan terkadang Ya, saya ulangi asa terkadang dia menjadi fil yang tam hanya butuh kepada yang marfu'nya contohnya tadi asan takrahu syai'an fahuwa khairul lakum asan takrahu syai'an fahuwa khairul lakum di situ an harfu nasbin wa masdarin kemudian takrahu fi'il mudhari' majzumun bi an setelah selesai di i'rab semua maka al masdar al muawwal min an wa ma ba'daha fi mahall rafin fa'il sudah itu yang tam asalnya kemudian wal aktsar fi khabari kada berarti yang pertama ya itu adalah fa'alul qulub yang wajib bergandengan dengan an itu haro dan ikhlaulako yang kedua adalah fa'alul qulub yang wajib dikosongkan dari an khabarnya yaitu faalul syuru' semuanya kemudian yang ketiga ya boleh khabarnya bergandengan dengan an ataupun kosong dari an tapi seringnya bergandengan dengan an fiilnya asa dan ausyaka. Kemudian yang berikutnya yang keempat, kebanyakannya khobarnya kosong dari apa? An. Wal aksar fi khobari kada wa karaba tajaruduhu min an. Kebanyakan ya pada khobarnya kada dan karaba kosong dari an. Ya, sedikit kalau khobarnya disertai oleh an boleh meskipun boleh. Contohnya wama kadu yaf'alun ucapannya penyair karabal qalbu min jawahu yazubu hina qala al-washatu hindun ghadubu hampir hampir-hampir hati ini ya meleleh ketika mereka para pengadu domba mengatakan hindun ghadubu hindun sangat marah di sini syahidnya yazub tanpa disertai an ya kalau antum sertakan an juga boleh tapi seringnya dikosongkan dari an. Ya, selesai pembahasan afal mukoroba. Nah, ah, ya ringkas saja ya. Ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang paham terkait dengan af'alul mukoroba? Oh, kabar asa iya. Tadi disebutkan pada matan bahwasanya khobarnya rafi'an li dhamir ismiha ghaliban merupakan dhamir isimnya secara umum ya dan di sana ada yang dikecualikan yaitu khobarnya asa terkadang khobarnya asa ini merupakan isim zahir isim zahir apa contohnya? Eh, tadi Eh? Apa contohnya? Sudah dibacakan tadi kan? Masa Al-Hajjaj Ya beluhu judu ya. Hmm. Ya, yang lain enggak ada. Wa madza asa al-hajjaju yablughu juhduh idza nahnu jawazna khafir ziyadi khafir khafir ziyadi wa madha asa al-hajjaj yablughu juhdu idza nahnu jawazna khafir ziyadi Di sini yablughu juhduh merupakan isim zahir. Juhdu sebagai fa'il dari yablugh. Ya merupakan isim bohir yang isim bohir itu bergandengan dengan bomir yaitu ha yang kembali kepada isimnya asa al-hajjaj ya h kembali kepada al-hajjaj ya akhoda ada yang dia tam ada yang dia nakis yang dia kalau nakis beramal seperti amalannya apa karena ya kalau yang tam sih akhoda Alkitab. Saya mengambil Alkitab di situ nggak ada makna syuruh. Ya maka dia tam sempurna butuh kepada fa'il dan maf'ul. Kalau di sini kan yang nakis bahasanya kan nawakis, nawasih. Dia tidak cukup dengan yang marfu'nya, masih butuh kepada yang mansubnya. Yang marfu' ya disebut isimnya dan yang mansub ya disebut khabarnya. Adapun kalau digunakan akhadha sebagai fi'il yang tam maka dia keluar dari pembahasan ini. Ya. Seperti tadi akhadtu Alkitab, saya ngambil kitab. Alkitab maful bih. Tanya fa'il. Demikian yang lainnya juga. Ya wahwaladhi ansha'a jannatin ma'rushatin ya kan? Wahwaladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghara ma'rushat. Ya, itu situ paham juga. Ya. Yang kita bahas adalah an-nawaqis fiil-fiil yang nakis yang dia beramal seperti amalannya kana yang wajib ya nah insyaallah mana asalnya ya haro dan ikhlaulaqa ya mana asalnya gitu Haro terkadang bisa bermakna nakoso. Ya, haro tu'amu nakoso tu'am Maknanya secara bahasa. Tapi sudah beralih pada penggunaannya. Ketika menjadi af'alul muqarabah. Maknanya menunjukkan dekat. Hah? Asra'a maknanya. aslinya. Ya kalau salah asra'a. Ya ada yang lain? Ya cukuplah Allah sudah lengkap pembahasan afal muqarabah. Nanti kita masuk kepada pembahasan berikutnya yaitu tentang inna dan akhwatnya. Ya. Inna dan akhwatnya. Subhanallah bihamdik. Syukurlah Assalamualaikum.